بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى يأتي المرء ما حرم الله عليه متفق عليه والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة إلى آخر ما قال رضي الله عنه عن أبي هريرة dari الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بوا النبي صلى الله عليه وسلم berkata, Inna Allah ta'ala yaghar sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaghar cemburu. Tapi jangan diartikan cemburu seperti manusia. Karena itu di sini ditakwil. Kalau tidak ya tafwid gitu. Hatta hadis perlu takwil ini. ya yadhaku rabbuna kulla yaumin salatan thalatan masalan. Oh diartikan itu adalah Allah itu tertawa. Ya, itu bahaya itu. Nah, itu berarti uh, apa namanya uh, meyakini Allah seperti makhluknya laisa kami syai. Nah, karena itu hadis pun perlu ditakwil ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala cemburu. Kalau gampangannya manusia itu bisa cemburu kalau melakukan ada yang melakukan sesuatu yang tidak disenangi, ada taghayyur hal, ya ada satu perubahan, ada inziaj, ada orang yang tadi itu kaget, kok gini nih orang? Mau diapakan? Kok masuk rumah ini? Kok ngomong sama istri anak? Paham ya? Itu istilah cemburu kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala cemburu kepada hambanya, tapi Allahu alam bimuradi dalik. Ya, kita nggak boleh mengkiaskan Allah itu adalah satu gambaran bagaimana Allah itu juga ma Allah itu marah kalau ada pelanggaran, ya. Wa ghairatullah cemburunya Allah taala an ya'tiyal mar'u melakukan seseorang mendatangi seseorang ma haramallahu alaih apa yang Allah haramkan kepadanya. Ya, Allah itu rahmat kepada hambanya, tapi Allah itu cemburu kalau ada yang melakukan yang diharamkan. Nah, cemburu kalau melakukan eh, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sebenarnya bukan membahas Tuhan. Gimana maksudnya Tuhan begitu? Bukan itu yang intinya. Jadi bukan membahas Tuhannya, tapi di sini hadis ini at-tanfir min irtikabil muharramat. Manusia tadi itu eh, hadis ini adalah satu dorongan untuk supaya kita menjauh dari yang diharamkan oleh Allah. Jangan dibahas Tuhannya kalau begitu maksudnya Tuhan e, cemburu itu apa? Oh, no, apa maksudnya gitu. Itu sama dengan orang membahas e, misal inna a'tainakal eh, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alf syahr dan seterusnya dan seterusnya ila akhir surah. Paham ya? Yang dibahas lah ya, kalau Allah menurunkan Lailatul Qadar itu atau setiap setiap daerah lain-lain malamnya atau jadi satu. Nah kalau jadi satu di sini malam ada di Saudi mungkin siang. Gimana nih? Di Saudi siang ada di sini pagi. Lah gimana nih waktunya nih? Lah ini ayat turun bukan untuk bahas Tuhan gimana nurunkannya. Ini ayat adalah turun untuk supaya kamu tahrisun untuk tahsil Lailatul Qadar supaya kamu itu semangat untuk mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Lah kok yang dibahas Tuhannya? Hah? Sama dengan orang menyatakan ular itu bahaya. Jangan kamu mendekat dengan ular. Itu adalah satu pelajaran jauhi. Jangan kamu itu mendekat ular itu berbisa, bahaya. Tapi ini enggak. Ular itu bahaya yang dibahas uloi. Padahal ularnya sudah dalam bajunya dia. Oh ini ular. Ular apa ini ya? Kok berapa enggak ya? Ukurannya seberapa itu dan ini? Ya cokot kamu, dicokot kamu. Ini orang yang bodoh kalau begitu tuh. Ah, jadi kita harus tahu hadis ini faedahnya apa. Gitu. Kan? Hadis ini faedahnya apa? Ayat ini faedahnya apa? Jangan kamu membahas yang melebihi daripada wewenangnya kamu. Nah, ini hadis ini tujuannya adalah untuk tanfir daripada irtikabil muhar muharramat. Kenapa? Karena muharramat itu adalah sababun li Sabab murkanya Allah Subhanahu wa taala. Supaya kamu enggak dapat murka Allah yang diistilahnya ghairah tadi itu, maka jauhi itu yang diharamkan oleh Allah. Ada yang perlu dibahas? Banyak ya hadis-hadis begini nih, banyak. Seperti Allah itu turun ke langit dunia. Ada menggambarkan turun langit dunia seperti turun dari tangga. Loteng ya alam ini. Hmm. Jadi bukan demikian maksudnya. Ya. Bagaimana? gimana? Itu bisa tafid. Allah yang Maha tahu itu, tapi jangan digambarkan seperti begitu. Ada lagi mentakwil itu ibarat daripada Allah itu lebih membuka pintu ijabahnya di malam hari sehingga dikatakan yang ziru ila sama'id dunia